Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا يحكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم whole oh. فتنة kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi tempat menetap Madinah kepada kamu dan dijadikannya kamu kuat atas pertolongannya. Dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik, supaya kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu sesungguhnya hanyalah cobaan bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Malikul Hakul Mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'adul Amin Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Edisi hari ini hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 Atau bertepatan pada tanggal 22 Rabiul Awan 1432 Hijriah Setelah tadi kita diawali dengan rangkaian sebuah program yang mengajak kita untuk membaca Quran Menyimaknya kemudian kemudian mendalami makna isi dan kandungannya. Mudah-mudahan dari situ kita memberikan uh, sebuah gambaran untuk seperti apa memulai sebuah kehidupan. Di samping lain, program Hikmah Pagi ini mengajak kita untuk mendalami lebih jauh tentang seperti apa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hal-hal yang terkait dengan Al-Quran juga. Nah, pemirsa, kita pun mungkin memahami bahwa uh, kita terkadang sering mendengar istilah pulang kampung Ketika itu kita lakukan, artinya kita berada di sebuah negeri perantauan yang akan kembali kepada kampung halaman kita. Di sisi lain kita juga tahu bahwa kita sering mendengar istilah hidup ini hanya sementara, kehidupan ini penuh dengan sandiwara, kehidupan ini adalah suatu hal yang fana. Itu artinya kehidupan sementara itu pasti akan menuju sebuah kehidupan yang abadi. Seperti apa kehidupan yang abadi itu? Bekal apa saja yang harus kita bawa untuk menuju kehidupan yang abadi itu? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang menuju kampung abadi bersama seorang praktisi yang selalu berkecimpung dalam keseharian sosial yang kita yakin insya Allah semua sudah mengenalnya yaitu Bapak Ustadz Haji Asli Ridwan MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Ustaz? Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu dengan Ustadz lagi. Baik. Cukup lama nggak ketemu ya Ustaz? Iya, <laughs> <laughs> Baik Ustaz, terima kasih telah berkenan hadir ya. Dan pemirsa kami tidak saja berdua Pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Mu'in Dari Jatiwaringin, Jakarta Timur Assalamualaikum Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik kayaknya tidak bersemangat kayak ngantuk gitu ya <laughs> oh baru ketawa yuk <laughs> baik ibu um, katanya senyum itu ibadah ketawa itu juga merupakan rangkaian yes. asal tidak berlebihan ya Ustaz ya iya. baik terima kasih juga telah berkenan hadir ibu dan para pemirsa pada sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu tentang menuju kampung abadi. Baik Ustaz Asli berbicara kampung abadi lagi gitu ya kampung otomatis asumsinya kita berada di perantauan akan kembali ke kampung abadi ini seolah sesuatu hal yang luar biasa panjang bukan sementara yeah. mungkin diberikan gambaran kepada kita sedikit tentang seperti apa kampung abadi itu Ustaz. Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala hazan nabil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah Dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali Para pemirsa TPRI dimanapun anda berada yang saya hormati Tema kita pagi ini adalah Menuju Kampung Abadi Kehidupan yang kita jalani merupakan sebuah perjalanan panjang Merupakan sebuah proses panjang di mana setuju atau tidak, siap ataupun terpaksa, kita akan mengikuti proses-proses yang sudah Allah programkan untuk kita hambanya. Dalam Al-Quran secara periodik dan sistematik menjelaskan proses itu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqna nutfah 'alaqah. Fahalaqna alaqah alaqah Pahalakna fahalaqna al zaman, 'idzaman, fakasawna 'idzama lahma. Summa sawana fahamin ruh. Setelah diciptakan dari sperma, kemudian proses berikutnya adalah nutfah, alaqah, kemudian ditipkan ruh. Setelah itu kemana? Summa yukhrijukum tifla. Maka keluarlah kita sebagai bayi. Kemudian proses itu terus berlanjut. Kita akan mengikuti proses perjalanan selanjutnya adalah summa litabluga syudakum. Kemudian kalian menjadi remaja dewasa. Manusia tidak selamanya mudah berjaya. Satu waktu kita akan tua. Karena proses berikutnya adalah yuradu ila umur kita akan sampai pada masa pikun yang sebelumnya adalah sumal takunu suyukhon kita akan sampai pada orang tua ibu-ibu kira-kira udah asar pemagrib nih <laughs> Yang kayak begitu suruh senyum nggak ada yang berani lebar-lebar so oh, gitu. udah banyak jendelanya oh gitu. <laughs> jadi menyadari bahwa hidup ini tanpa disadari kita tergiring terprogram dari bayi kemudian remaja dewasa tua kemudian akhir dari kehidupan yaitu di mana kita akan sampai pada masa pikun yuradul azal umur ada ungkapan ada apabila uban kepala sudah mulai bertabur pandangan mulai kabur pipi sudah mulai kendur makanya cuma terima bubur maka siap-siap masuk bubur. Maka kita akan sampai pada garis finish dalam kehidupan dalam ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Sumainakum ba'da zalika lamaitun. Setelah itu kalian jadi mayat. Kita akan sampai pada garis finish dalam kehidupan yaitu kematian yang datangnya tidak bisa kita prediksi. Dan kalau bicara mati tidak lagi melihat usia. Betul. Sulit bayangkan Haji Mas Said. Muda, gagah, tapi sudah dipanggil Allah. Ponori tahu ponori? Masih segar hari ini. Itu menunjukkan apa pemirsa? Betapa mati tidak lihat lagi usia. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Betapapun manusia diciptakan dari sperma yang hina Tapi manusia diberikan kemuliaan Walakad karomna bani Adam Bentuk kemuliaan di mana bentuk fisik Kemudian juga bentuk diberikan akal sehingga dengan akal manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dengan potensi anugerah itu sudah seharusnya mampu menghantarkan kita sebagai manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Lalu bagaimana cara menggapai kemuliaan? Maka kita harus tentukan visi kita. Visi kita adalah pulang kampung. Hmm. Kalau Pak Rahmaji bilang tadi, kalau kita pulang kampung berarti kita dirantau. Betul. Betul. Hmm. Sebanyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah kampung sementara. Visi kita adalah bagaimana kita pulang kampung menuju surga Allah. Inilah menjadi visi kita. Orang yang punya visi seperti itu pasti dia akan menyiapkan amal sebelum mati. Hmm. Menarik kisah nyata. Ada seorang sedang menangis ketika malam takbiran di masjid. Mm. Saya sangat terharu saya deketin, Pak, kenapa Bapak menangis? Apakah Bapak tinggalkan Ramadan? Bukan. <laughs> menangisnya bukan karena tinggalkan Ramadan ya? Bukan. Tadi saya bilang, mhm. wah imannya luar biasa ini. Mhm. Lalu apa? Orang lain pulang kampung, saya tidak pulang kampung, gak punya duit katanya. Hmm. Untuk pulang kampung dunia saja, orang malu. Ya. Malu gak kita? Pulang kampung abadi gak bawa amal apa-apa. Jangan kayak Nasrudin, di mana dalam anekdot Supi dikatakan ketika mau meninggal dikumpulkan keluarganya. Mhm. Dia mengatakan, nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di makam yang sudah tua belumut. Kenapa begitu Nasruddin? Nanti kan malaikat lewatin aja, disangka mhm. sudah mayat yang lama. Jadi nggak bisa diakalkan seperti itu. Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini telah terjadi di kalangan umat ini disorientasi. Di mana ada yang mengatakan Hidup ini mengalir seperti air saja. Ya. Padahal air punya visi, visinya adalah ke laut. Hmm. Jadi tidak bisa hidup hanya kita lalu begitu saja, tidak punya arah. Orang ke kiri ikut ke kiri, orang ke kanan ikut ke kanan, tidak punya arah, tidak punya target. Apa yang kita cari? Maka telah terjadi di orientasi di kalangan umat di mana tanpa disadari menjadikan dunia sebagai tujuan. Wa qalu in hiya ila hayatuna dunya. Kami ini hidup hanya dunia ini saja. Wa ma nahnu bimabusin. Kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surgaiku saya and kene katanya. Hmm. Surga itu di sini. Yeah. Orang yang orientasinya dunia diberikan. Man kana yuridul ajilah Barang siapa yang milik kehidupan dunia ajal Ajalnalahu fiha Kami berikan Bahkan bukan sekedar diberikan, dibuka segala pintu kesenangan. Falamma nasu rubihi, ketika manusia sudah lupa dengan peringatan ayat-ayat kami, fatahna alaihim abwaba kullasyai. Kami buka segala pintu kesenangan. Hatta iza farihu bima utu, sampai pada masa puncak-puncaknya dia, jaya-jayanya dia, akhaznahum bagtah fa izahum mublisun, kami jatuhkan dia sekonyong-konyong. Hmm. Jadi ketika kita lupa Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah, menjadikan dunia sebagai tujuan, ya. Allah berikan. Hmm. Maka orientasi yang benar adalah mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Wa pi fi Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kenapa orientasi kita akhirat? Akhirat ditinjau dari sisi manapun unggul. -hmm. Yang pertama dari sisi kuantitas dari sisi lamanya hidup, kehidupan akhirat jauh lebih lama ketimbang dunia. Tapi itu tidak disadari Ustaz. Kenapa? Itu tidak disadari sebagian kita. Kita merasa itu tadi, mumpung hidup dunia, manfaatkan saja dunia se semaksimal mungkin gitu. Ya ini karena jarang ngaji ya kan. Hmm, ya. juga bukan di majlis taklim <laughs> gitu. Baik, Ustaz, dilanjutkan. Kita seperti apa melihat sisi akhirat itu? Iya, dari sisi kuantitas, hmm. lamanya hidup jauh lebih lama. Ya. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin. Di bumi kalian menetap sampai pada masa yang tentukan. Mm -hmm. Bank uh, juga adalah di mana ketika akhirat itu adalah satu kehidupan yang lama. Mm -hmm. Katakanlah kita hidup di sini berapa sih? Tapi akhirat itu kan kehidupan yang lama. Satu Betul. hari akhirat seribu tahun di dunia. Hmm. Jadi ini ya yang wa ina yauman inda robi kalpisana timimata odun. Hmm. Kemudian dari sisi kualitas, dari sisi nikmatnya hidup, kehidupan akhirat jauh lebih nikmat. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innalillahi mi'atar rahmah, di sisi Allah ada seratus rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, diturunkan Allah di muka bumi ini satu rahmat. Itu pun dibagi-bagi. Bainal ins untuk manusia wal jin, untuk jin dan seterusnya. Mhm. Wa akharallah tis'an wa tisina rahmatan. Di sisi Allah ada 99 rahmat. Yarhamu biha ibadatu yaumal kiamah. Yang akan diberikan kepada hamba hamba-hamba yang saleh pada hari kiamat. Hmm, kan rugi Allah. tuh. Satu rahmat kita kejar habis-habisan, kita tinggalkan kehidupan uh, rahmat yang 99. Yang 99. Maka Allah ingatkan kita, kalabal tuhibunal ajilah. Sikap kita jangan terlalu mengejar kehidupan dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan watazarunal akhirah kita lupakan kehidupan abadi yang selama-lamanya. Subhanallah. Kemudian ini Pak Haji juga hmm. dari sisi penderitaan. Ya. Sisi penderitaan kehidupan akhirat itu jauh lebih berat. Ya. Kita mungkin dikagetkan ada di masyarakat kita ayat ini meninggal hmm. karena makan tiul. Ya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran melukiskan betapa dahsyatnya kehidupan akhirat. Dalam surat al araf ayat 50, Wanada ashaban nar asabal jannah. Datang penghuni neraka kepada penghuni surga. Anafidu alaina minal ma. Dalam tafsir Mukasir di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa nanti yunadi rojulun ahahu ada seorang datang kepada saudaranya ya ahi agisni wahai saudaraku tolonglah aku fa ini kodih taroktu sungguh aku telah terbakar fa alaya minal ma beri kami sedikit air minta air bu tidak bisa lagi diberikan padahal hmm. hanya seteguk air yang menjadi renungan buat kita para pemirsa di pagi hari ini hmm. kalau yang minta itu anak kita kalau yang datang itu ibu kita, kalau yang datang itu ayah kita. Hmm. Tidak lagi pertolongan, padahal yang dimintanya seteguk air. Masya Allah ya Membayangkan seperti ini Seolah kita tidak akan mau dekat kepada hal yang seperti itu ya Tapi me me mendengarkan nikmatnya surga tadi Kita selalu ingin berdekatan dengan itu hmm. Sebelum dilanjutkan Ustaz Kita harus jeda sesaat Dan pemirsa dimanapun Anda berada Tentu kita ingin mengetahui lebih jauh tentang seperti apa kenikmatan di akhirat itu Kampung abadi kita yang akan kita kembali pasti kepadanya Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang menuju kampung abadi bersama Ustadz Haji Asli Ridwan MA. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kesempatan ini kami mengundang Anda di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Ustadz, sambil menantikan telepon dari para pemirsa, ada hal yang ingin saya dalami. Tadi Oh, Oh, nampaknya sudah ada yang bergabung Ustaz. Ya. Baik, silakan yang ingin berdialog bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz dari Bojonggede. <laughs> Pak Haji Yori dari tempat. silakan Pak Haji Yori. Ya, ini silakan. Ustadz dari tempat ini. Oh gitu, oh, Ustadz dari tempat. Oh ya, oke. Okay. Ustadz ya, dari tempat. jadi, silakan. Hmm. Pak, kampung halaman mm -hmm. yang abadi atau yang sesungguhnya itu bisa berhasil kita mendatanginya dalam keadaan gembira ataupun mungkin dalam keadaan sedih itu kembali kepada kehidupan dunia seperti Pak Ustadz yang sesungguhnya ini mengatakan tadi. Betul. Nah, kehidupan di dunia yang seperti apa? Kehidupan di dunia yang dimana menggunakan tiga hal, hanya tiga hal. Hmm, apa saja itu Pak? falsafah hidup, uh mhm. -huh. ilmu pengetahuan, uh mhm. -huh. dan hati nurani uh mhm. -huh. yang di, di, harus diadakan di dalam pendidikan dan sekarang-sekarang ini hanya pendidikan mengcover masalah ilmu pengetahuan, bukan oh. falsafah hidup. Baik. Falsafah hidup yang benar uh -huh. adalah pertama uh, belief atau keyakinan atau Islamic akidah. Baik, Pak. Kedua adalah Agar uh, eh, sedikit, Pak. Hukum hmm. atau hmm. Islamic Syariah okay. dan yang ketiga adalah moral atau ahlakul karimah. Terima hmm. kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Yori, Ustadz kita dari Tebet Terima kasih telah berpartisipasi Kami tunggu penelpon yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm, Silahkan Bapak dengan siapa dari mana? Dengan Pak Darang Cianjur Ustadz Dari Cianjur, silahkan Pak Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini dirahmati Allah. Amin ya robbal alamin. Silakan Pak. Menarik sekali nih materi ini Ustaz. Ya. E, untuk seorang muslim e, kematian adalah suatu istirahat ya Ustaz. Ya, betul. Memetik panen gitu ya. Mm -hmm. Saya suka berpikir Ustaz, kalau di tempat kubur di alam kubur itu kan orang yang meninggal itu suka ada talqin Ustaz. Mm -hmm suka ada talqin untuk yang mati. Padahal ida matabnu adama in foto ila min syarafin udah putus Ustaz. Ya. Dan lagi di dalam Al-Qur'an udah jelas yang meninggal itu tidak mendengar setiap amal itu membawa masing-masing. Ya. Masing-masing wala taziru waziratu wizra usro hmm wala isalil insani illa masa'a agak dipersingkat sedikit Bapak mohon maaf dikasih nasihat ya. padahal yang lebih penting itu kan yang hidup yang, ya yang hidup baik. yang mengantarkan dikasih nasihat baik. suatu saat kita bakal seperti itu baik Bapak siapa eh, rasul eh, siapa rasul siapa Tuhan baik. siapa Al-Qur'an itu okay, sudah Bapak. jelas di dalam tauhid baik itu. Pak terima kasih banyak nah, ini Ustaz nah okay. ini ini Ustaz nih baik Pak terima kasih banyak Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Pak Haji Amar. Nah, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Silahkan Pak. Uh, begini dalam Al-Quran uh, wamal hayatu dunia illa mata'ul urur kata Allah dalam surat uh, Al-Imran uh, dunia ini kan sandiwara saja sebenarnya dan tadi Ustaz sudah memberitahu bahwa 1% persen cuma dikasih di dunia ini yang 90 persen, uh, 99 persen di, di, akhirat diberikan. Betul. Kenapa di mencari dunia yang satu persen ini sikut sana, sikut sini, sikut Betul. sana? Uh, dan apakah karena itu mencari prestise yang nampak di uh, muka orang ramai gitu atau di muka eh, umat-umat uh, ini Aha. supaya kelihatan prestisenya uh, eh, bagus itu, pakaiannya banyak, penampilannya bagus tuh. Apakah itu yang tujuannya gitu, yang hidup mencari prestise gitu? Baik. Padahal Allah sudah nyatakan tadi kehidupan ini adalah dan puluh ya. nafsu jai ketul maut. Semua Ayo. akan tamat semua, calon mati kan. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amar dari Kebun Jeruk, terima kasih. Satu kesempatan mungkin kepada Ibu yang hadir di sini bertanya, silahkan Ibu tolong sebutkan nama dan dari mana juga Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis, hmm. asal pengajian Al-Mu'in. Silahkan Bu Lilis. Asal dari Jatiwaringin. Ya, silahkan. Ingin bertanya, uh, bagaimana supaya kita mempunyai amal yang efektif efektif ya. ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis. Ada empat pertanyaan Ustaz, harus agak-agak singkat menjawabnya. Pertama Pak Haji tadi mungkin ditanggapi kata beliau kehidupan itu hanya tiga hal. Hmm. Yaitu falsafah hidup, tadi yang syariat, akidah dan uh, akhlak itu ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan hati nurani. Yang diajarkan kepada anak kita kata beliau hanya ilmu pengetahuan saja di sekolah-sekolah itu. Mungkin bisa dikomentari dari sisi ini? Ya, artinya memang sekarang ini kita juga sungguh prihatin. uh mhm. -huh di mana-mana memang uh, sekolah ada. Ya. Tapi belum mampu melahirkan ahlakul karimah. Ini realitas. Betul. Tauran, narkoba dan seterusnya. Jadi uh, pembinaan akidah, pembinaan keimanan ini memang harus terus kita galakkan. Uh, eh, di samping tadi akal, kemudian Eh, dimantapkan tadi soal-soal pondasi tadi tidak tadi. Ya. Nah, inilah menjadi PR bersama. Baik. Bagaimana ke depan pendidikan tidak hanya mampu melahirkan orang cerdas, tapi dia juga tadi cerdas kemudian bermoral. Hmm. Ya yang korupsi itu kan cerdas-cerdas Betul Kalau nggak cerdas nggak bisa korupsi hmm. yeah. Tapi moralnya ya uh, yeah. Iya. Baik Kemudian yang kedua tadi dari Cianjur Pak Kemudian kata beliau itu kematian itu kan merupakan sebuah istirahat yeah. Nah Sebuah uh, istirahat karena beliau ini kan mengatakan bahwa Kalau dikubur nanti kita tinggal panen Betul Karena orang Cianjur biasanya panen-panen ya. <laughs> Tapi di sisi lain kata beliau kan Kita suka mendengar tuh orang yang Atau melihat menyaksikan sendiri Orang yang meninggal tuh ditalkinkan Padahal kata beliau itu semua semuanya sudah putus. Justru yang ditalkinkan itu harusnya orang yang uh, hidup atau orang yang mengantar orang yang meninggal itu. Saat ini bagaimana? Ustaz? Ya, memang eh, lakinu mautakum la ilallah disunahkan adalah ketika saat mau meninggal hmm. ditalkinkan semua. Saat mau meninggal. Ya, sebetulnya bukan ketika sudah dikubur ya. Ya, itu lebih kepada doa yang hmm, mendoakan. Hmm, Oke. Okay. Ya, jadi uh, yang namanya doa insya Allah sampai kepada orang hmm. beriman. Okay. Cuma memang sunahnya adalah mentalkinkan ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga Pak Haji Amar. Nah kata beliau kan tadi seperti yang dijelaskan Ustadz, yang diletakkan rahmat Allah itu ke bumi ini hanya satu persen. Kenapa kita sikut-sikutan di sini? Apakah hanya sekedar mencari sebuah prestise saja sehingga menghalalkan segala cara? Nah, nah esensi tujuan hidup yang sebenarnya itu yang seperti apa terkait dengan dengan rahmat Allah itu. Orang yang tadi mengejar hanya satu rahmat kemudian saling sikut mm -hmm. kiri kanan. Betul. Itu kan lupa uh, tujuan kampungnya. Jadi mhm, lupa mm -hmm. kapan dia akan kembali, mm -hmm. lupa bahwa hidup ini sementara. Ya mungkin tadi nongkrongnya ataupun kumpulnya beda iya. sehingga tidak ada yang mengingatkan. Jadi memang betapa banyak hari ini kita melihat mengejar habis-habisan yang satu persen tadi 99 rahmat ditinggalkan eh, dengan cara tadi sebut kanan kiri adalah salah satunya lah karena terjadi disorientasi mhm. tidak tahu apa yang dicari dalam hidup ini. Untuk bisa mengembalikan itu kepada orientasi yang benar apa yang harus dilakukan? Ya harus kembali kepada Quran dan hadis dia harus belajar kemudian sehingga punya mind mindset tadi sehingga dia punya visi yang jelas sehingga terbangun paradigma nah itulah yang harus dia dia lakukan mm-hmm. sehingga orang yang tidak punya visi ya akan terombang ambing nah, bagaimana caranya ya dia harus menggali ajaran ini sehingga Quran itu mencerdaskan kita mm-hmm. menggiring kita kalabal tribunal ajilah kamu jangan terlalu kejar kehidupan dunia yang satu rahmat itu mm-hmm. watazarunal akhirah kamu tinggalkan 99 rahmat ini kan diingatkan sehingga begitu kita baca Quran tersadar hmm. bahwa ini bukan tujuan. yeah. Ini hanya sementara gitu. Mm -hmm. Berarti program kita yang dimulai dengan membaca Al-Quran tadi sesuatu hal lah itu sesuatu yeah. yang bagus ya. Good. Baik. Kemudian tadi Ibu Lilis yang terakhir kata beliau bagaimana agar amal kita itu yang dilakukan bisa efektif Ustaz. Ya, ini memang yang menjadi harapan kita. Kita hanya sudah berbaring di liang kubur, hmm. hit poin bertambah. Kan gitu Bu ya. Hmm. Mengalir dari amal jariah mengalir dari doa dari anak yang soleh, mengalir dari ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Mhm. Kita mendapatkan poin demi poin, walaupun kitanya sudah berada di yang kubur. Tapi kan yang kita, kita takut Pak Haji, ya. justru adalah dosa jariah. Dosa jariah? Apa itu maksudnya? Dosa jariah itu ada orang misalnya hmm. kita ajarkan kalau mau main judi profesional, hmm. kalau ada balak enam, usahakan jangan mukanya terlihat. Hmm. Piu tarik nafas, tenang, tenang. Ustaz kayaknya pengalaman nih. orang diajarkan sehingga menjadi penjudi profesional. Ya. Begitu kita kubur, tuh tuh murid tuh. Hmm. Lagi ngamalin ilmu. Tuh. <laughs> nah, yang kita takut itu. Jadi itu pun bisa tertular ya. Iya. Eh. namanya dosa jariah eh, tadi iya. ya. Baik Ustaz, namanya kita harus terima telepon lagi nih Ustaz. Bu, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, silahkan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ibu. Dengan siapa dari mana? Ibu Sugiarti dari Blitar. Ibu Sugiarti dari Blitar, silahkan Ibu. Iya, saya mau tanya ini ya. Mm -hmm ini bapak saya kan sudah mental kalau saya setiap hari kirim yasin itu sampai apa tidak ya baik kirim yasin ya ada lagi yang lain ibu ada lagi ya saya kan sudah melakukan saya sudah sering membaca Al-Quran dan personalnya mm -hmm. insya Allah saya mengucapkan yang baik ya seperti puasa Senin Kemis mm -hmm. setiap hari sholat tahajud yeah. ya terus yang lain-lain amal uh, Amalan yang lainnya pun Dan dilakukan anak ya. yatim, ya? sedekah seperti itu. Baik Ibu. Tapi kenapa saat ini saya tidak bisa berjalan karena kaki saya patah kecelakaan. Oh, baik. Kami oh, turut oh, berdoa sungkawa dan berduka cita Bu. Tidak bisa mengisi kotak amal. Baik. Seperti itu. tidak bisa kelanggar sholat berjamaah sementara ini. Baik Ibu. Oke, okay. baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, silahkan penelpon berikutnya di belakang orang Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, apa kabar? Ya, <laughs> sehat Pak Baik, Alhamdulillah. Silahkan Pak Arif, langsung saja. Iya, uh, Pak Ustaz, kebanyakan persiapan untuk menuju kampung abadi ini masih salah. Mm -hmm. Salahnya Saya eh, gimana? Saya berani mengatakan bahwa kalau firman Allah mengatakan bahwa kami tidak menjadikan, kita ini menjadikan satu umat. Mm -hmm. Nah, berarti banyak umat yang dikehendaki Allah supaya kamu berlomba berbuat baik, ahsanu ya. amalah. Ya. Nah, siapa yang banyak kebaikannya pasti jadi penguasa. Kalau penguasa itu pasti tidak dibayar oleh rakyatnya. Uh mhm. -huh. Kalau dibayar oleh rakyat itu kuli. Nah, jadi eh, kebaikan inilah yang akan abadi di akhirat nanti. Uh mhm. -huh. Tapi sekarang yang terjadi adalah berlomba mengatakan golongannya paling baik. Hmm, oke. Okay. Nah kesombongan inilah yang dianggap okay. ini modal. Ini okay. kan gimana nih cara memperbaiki akhlak seperti ini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih. Silahkan di belakang Pak Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak dengan siapa dari mana? Bapak Sumur Yahya di Brebes. Pak Sumur Yahya dari Brebes. Pak Nur Yahya ya. dari Brebes. Silakan Pak Nur Yahya. Semoga di pagi ini kita semuanya dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Nur Yahya, langsung saja. Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya. Kalau kita ingat ketika Nabi Adam as beserta ibu Hawa di surga, uh mhm. -huh. dan setan selalu mengganggu. Uh mhm. -huh. Ketika setan diturunkan di surga, memohon pada Allah yaitu dengan dua permohonan. Mm -hmm. Yang pertama yaitu memohon kepada Allah untuk minta diberikan umur panjang. Mm -hmm. Kemudian yang kedua yaitu untuk meminta izin mengganggu umat manusia mm -hmm. sehingga menjadi tergoda dan membesarkan teman. Yeah. Dan inilah tema yang sangat tepat sekali yang wakil yang dipaparkan. Baik. Tapi bagaimana di zaman sekarang ini semakin banyak godaan-godaan. Mm -hmm. Bahkan segala yang ada di lingkungan rumah kita itu menjadikan tangan-tangan setan itu. Baik. Contohnya sisi dan lain sebagainya. Mm -hmm. Membuat mata hati anak kita, membuat kita semua menjadikan terlena dengan apa yang ada di sekeliling kita. Baik Pak. Oke. Okay. saja mohon solusinya dari Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Yahya dari Brebes. Terima kasih. Satu kesempatan lagi Ibu bertanya silahkan Ibu tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Jubaida dari Majlis Talim Al Muin. Silahkan Ibu Jubaida. Bagaimana melakukan amal atau kurban untuk almarhum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat penanya lagi Ustaz. Yang pertama Bu Sugiyarti tadi dari Blitar. Kata beliau, beliau insya Allah sudah mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Kalau bacanya pun sudah dengan terjemah. Nah, pertanyaan beliau sederhana. Sampai nggak kira-kira beliau membacakan membacakan Yasin setiap malam untuk orang tua beliau yang sudah meninggal? Ya. Jadi memang idealnya kita yang memang harus uh, belajar Uh, kita yang harus uh, mengaji dan seterusnya. Mhm. Wa andaisal insan ilah masaa. Tetapi doa seorang anak, kemudian kebaikan yang dilakukan, insya Allah akan sampai mm -hmm. kepada orang tuanya. Termasuk mengirimkan yasin ini untuk orang tua. Ya, kita. artinya segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mm -hmm. itu uh, kalau diniatkan tadi itu, insya Allah akan akan sampai ke orang tua memang persoalan ini menjadi persoalan debatable ya. Oh, khilafiyah nanti ya. Iya. Ah, ya, oke. Okay. Baik. Kemudian Pak Aris tadi dari Jakarta kata beliau um, banyak di antara kita yang salah dalam apa namanya um, menjadikan bekal untuk akhirat itu kata beliau. Karena uh, dari sisi beliau berlomba untuk berbuat baik gitu ya, itu merupakan sesuatu hal. Contoh misalkan orang penguasa itu ketika dicintai rakyatnya, dia bukan dibayar untuk untuk itu, tapi harusnya ada sisi lain lain di balik itu. Nah, tidak dibayar oleh rakyatnya harusnya. Tapi kan sekarang seolah kebalikan, gaji kurang minta gitu kan, hmm. terasa kurang minta. Nah, kata beliau, uh, kemudian di sisi lain berlomba nih kita di dalam kesombongan yang ada di tengah-tengah uh, masyarakat kita ini karena dengan tadi kepemimpinan itu. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Ya, memang harus sadari bahwa kita ini sungguhnya uh, adalah kita sebagai hamba-hamba Allah kita bekerja sama Allah mm -hmm. sehingga uh, tadi tidak mumpuni ketika yeah. punya kekuasaan manfaatkan kekuasaan tadi mhm. sewenang-wenang dan seterusnya kemudian juga tadi adalah saya peruskan bahwa memang kita harus bangun kebaikan betul pasabikul khairat Yeah, betul. tapi baik menurut siapa kan gitu ya. Ya kalau menurut manusia ketika seorang itu uh, katakanlah dia mungkin ramah itu baik. Betul. Tapi ketika dia tidak sholat Nah ini hmm. baiknya menurut iya. siapa kan? Jadi baik itu esensinya tidak saja dari sisi manusia, tapi dari pandangan Allah pun harus yeah, baik. Betul. Hmm. Tolak ukurnya Al-Quran. Baik, tadi saya ingin memperdalam sedikit tentang uh, ketika Ustadz mengatakan bahwa uh, orientasinya itu jangan saja uh, sebuah kesombongan tadi ya gitu ya. Hmm. Tapi apakah dengan begitu kalau orientasi kita akhirat kita ikhlas melakukan sesuatu tidak dibayar begitu Ustadz? Ya, artinya ini tidak seperti itu <laughs> gitu. maknanya artinya <laughs> ikhlas dalam mati kata memang bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tadi adalah mencari ridho Allah. Baik. Ya, kemudian sebagai seorang profesional hmm. ya tentu ada, tentu ada sesuatu di balik itu ya. ya. Baik, kemudian yang berikutnya uh, Pak Nur Yahya dari Brebes tadi kata beliau ketika Adam dan uh, Hawa lagi di surga kan digoda oleh iblis sampai akhirnya turun ke ke apa namanya ke bumi gitu ya dan Adam pun di uh, dan uh, setan pun di uh, dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia minta dua permintaan. Jadi minta diberikan umur yang panjang dan minta uh, diizinkan untuk mengganggu um, apa namanya menggoda umat manusia biar bisa juga terjerumus ke dalam api neraka kata beliau. Nah, kalau secara uh, esensi fakta yang di tengah-tengah kita saat ini begitu banyak tuh tangan-tangan setan di lingkungan kita ini kata beliau itu termasuk TV, kemudian yang apa yang kita dengarkan, apa yang ada di sekitar kita. Nah ini bagaimana ingin menghindari hal itu Ustaz? Artinya memang setiap kita, ibu semua, para pemirsa harus menyadari bahwa ada musuh pengintai. Betul. Yang dia akan menggincirkan kita dari jalan Allah. Maka dia mengatakan wala tajid asarhum syakirin ya Rob karena kau telah putuskan aku sesat. Maka engkau akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi misi utama iblis adalah bagaimana agar manusia itu tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur yang pada akhirnya adalah uh, menjadi manusia-manusia kupur, tidak beribadah kepada Allah. Inilah yang harus terus kita awas, ya. Pak Haji. Mengaw uh, yaitu di mana ada musuh mengintai. Ketika ibu-ibu malas sedang beribadah, makanya kan setan pinter. Ketika seorang mau ke kamar mandi, katakanlah bangun malam, mhm. setan tahu ini dua kemungkinan. Mhm. Dia hanya sekedar kamar mandi apa dia sholat? Diintai. Kemudian dia wudhu, sholat, pergi sebentar. Kalau Rasulullah kan takbir Allah wakbar setan lari. Ya. Kita Allah wakbar lari sebentar, hmm. balik lagi, hmm. nyari kunci. <laughs> gitu. Jadi memang digoda dari kanan kiri, dari belakang, dari atas. Ah, itulah yang harus kita awas tadi. Maka kita bergabung, kita berhubungan dengan orang-orang yang soleh itu menjadi satu kemestian mm-hmm. supaya kita selalu diingatkan diingatkan agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir dari Bu Zubaidah tadi uh, bagaimana kita melakukan amal atau korban yang efektif untuk orang-orang baik yang mungkin masih hidup maupun orang-orang yang sudah apa namanya meninggal dunia. Ya, memang kalau tadi idealnya adalah kita yang hidup yang berkorban. Tapi kalau misalnya orang tua kita sebelum meninggal dia dia wasiat ya pesan nanti tolong saya di, uh, berkorban untuk tahun ini karena memang mungkin dia meninggal juga pada saat mungkin ada ah, Idul Adha ya itu itu bisa tapi sungguhnya tidak ada taklif kewajiban agama sama orang yang sudah meninggal hmm. kewajiban agama adalah bagi orang yang masih hidup itu hmm. yang harus kita pahami Oke, okay. artinya prioritas tetap bagi orang yang masih hidup. Yeah. Tapi manakala kita pun untuk memberikan uh, apa namanya uh, amal soleh buat yeah. orang yang meninggal itu pun tidak salah gitu ya. Yeah, artinya bahwa kebaikan apapun sekecil apapun yeah. itu akan berdampak kepada orang tuanya. Hmm. Yeah. Apalagi Baik. doa dan seterusnya. Baik ibu. Uzbeda mudah-mudahan terjawab dan saat kita mungkin harus jeda lagi. Yeah. Baik pemirsa dimanapun anda berada tentu kita ingin mengetahui bekal apa kira-kira yang harus kita bawa untuk menuju kampung yang abadi. Jangan kemana kemana-mana, kami akan bahas setelah informasi yang berikut ini. kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang menuju kampung abadi bersama Ustadz Haji Asli Ridwan MA. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Masih ada kesempatan jika Anda ingin berdialog di 5743476 dan 0215743478. Silakan yang tersambung berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak dengan siapa dari mana? Dari Pak Anwar di Bogor. Pak Anwar dari Bogor, silahkan Pak Anwar. Agak dipersingkat sedikit Pak Anwar. Iya. Silahkan Pak. Kampung kita sekarang di Indonesia ini mm -hmm. mayoritas Islam. Iya. Seharusnya sudah menunjukkan ya. Tapi umat betulnya sangat butuh ya. Para ulamanya bersatu. Mm -hmm dapat meng, uh, membina, mengawal, mengontrol mengevaluasi secara terus menerus sampai di ujungnya mm -hmm. sehingga uh, lingkungan itu islami mm -hmm. dan sekarang seharusnya kita juga malu lihat anak-anak kita ya pemuda kita sampai jadi pejabat pun moralnya begitu bejat mm. begitu koruptor yeah. menyusahkan masyarakat dan negaranya sendiri nah, bagaimana solusinya para ulama kita ini bersatulah baik insya Allah terima kasih terima kasih Pak Anwar dari ya. Bogor ya penelpon yang berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Bahrum, Bahrum saya di Bogor. Pak Bahrum dari Bogor juga. Silahkan Pak Bahrum, langsung saja agak dipersingkat Pak Bahrum. Iya baik. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ini saya mendengar materi pagi hari ini cukup apa membangkitkan semangat saya untuk kembali beramal. Amin ya rabbal alamin. Akhirat. Silakan. Jadi pertanyaannya, mm -hmm. uh, bagaimana kiat-kiat untuk kita tetap istiqomah, tetap semangat ketika mendengar tadi begitu bersemangat rasanya untuk beramal, tapi khawatir besok-besok tidak bersemangat lagi. Mhm. itu kira-kira kiatnya bagaimana itu saat? Baik. Mohon, di, mohon jawabannya itu saja saat. Oke. Okay. Terima kasih kembali Pak Bahrum dari Bogor. Silakan. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Haji Jahir, Jakarta. Pak Haji Jahir dari Jakarta. Silahkan Pak. Agak iya, dipersingkat sedikit Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bahwa orang yang rajin sholat tapi sedikit berpikir apa benar itu termasuk orang yang munafik? Terima kasih. Wassalamualaikum mhm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat sekali. Terima kasih Bapak. Satu kesempatan mungkin Ibu-ibu agak dipersingkat juga Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Saida dari pengajian Al-Mu'in. Mhm. Mau bertanya kepada Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi jika orang yang paling kita cintai meninggal dunia? Oke orang yang dicintai meninggal ya? Iya. Baik. Terima Itu saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada uh, kembali empat pertanyaan yang masuk kepada kita Ustaz. Agak dipersingkat sedikit. Anwar dari Bogor, beliau menyampaikan bahwa umat ini uh, sangat banyak, umat Islam ini sangat banyak di Indonesia. Namun kenapa apa berpecah belah lah seolah-olah uh, ulama kita itu tidak mengarahkan untuk menjadikan kelingkungan yang islami gitu ya. Nah, agar bisa mewujudkan itu seperti apa apa nih eh, apa namanya langkah para ulama dan umar kita agar moral kita tidak bejat nih Ustaz? Silakan. Ya, saya kira para ulama kita sudah berbuat. Hmm. Para da'ian da'ian, para da'i ilallah yang dia mungkin di pelosok-pelosok ujung. Ya. Bahkan sekarang ini di komunitas-komunitas kaum bawah, uh mhm. -huh. mereka dengan ikhlas turun, ya. komunitas pemulung, anak jalan dan seterusnya. Betul. Uh, ini kan memang tidak terlihat publik, ya. tapi sebenarnya mereka sudah berbuat. Uh mhm. -huh. Cuma memang harus ada fasilitator, uh, yaitu bagaimana eh, ulama ini bersatu menyelesaikan agenda keumatan itu, ya. yaitu persoalan problem moral. Itu -huh. Mhm. Itu memang harus ada fasilitator, ya. wadah dan uh -huh. ada kesadaran antara ulama untuk tidak bekerja bekerja secara sendiri-sendiri. Baik. Kemudian Pak Bahrum tadi dari Bogor, kata beliau bagaimana agar kiat-kiat untuk istiqomah, untuk semangat ketika mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, tumbuh terus nih dalam beramal soleh ini Ustaz. Ya, salah satu kiatnya adalah kita ikut taklim. Mm -hmm kita menonton menyaksikan acara ini gitu ya, ya salah kita satunya kita eh, mendengar kita belajar ya. sehingga kita juga tadi dengan uh, seperti itu kita mendapat wawasan tadi ya. sehingga apa sungguhnya yang kita cari hmm. kemudian juga adalah ada sahabatus soleh apa itu jadi ikhtiar sahabatus soleh kita mencari teman-teman yang soleh oh artinya bergaul pun dengan harus orang yang soleh juga artinya memang bergaul ke semua kalangan okay. tetapi eh, teman-teman uh, yang memang yang menghantarkan kita yang selalu mengingatkan oh, kita oh sahabat dekat gitu ya, maksudnya harus hmm. orang-orang hmm. yang yang soleh karena itu akan mampu mengontrol kita. Ketika hmm. kita tergincir ya, tadi diingatkan, eh, diingatkan, gitu. kemudian tetap kita selalu berjalan Allah. Ah, itu iya, iya. jadi sehingga jadi istiqomah. Dapat ilmu lagi nih pagi ini. saya Kemudian Pak Haji Jahir dari Jakarta tadi tentang apakah betul Ustaz orang yang rajin sholat namun sedikit berpikir masuk dalam kategori orang yang munafik Ustaz? Ya memang dalam Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu sholat ya, tapi sholatnya adalah Komu salah sholatnya malas-malasan. Iro unanas, ingin dilihat manusia. Mm -hmm. Jadi ketika kita malas-malasan, baik isi waktu, dari si gerak orang yang da, da, yang katakanlah tadi malas-malasan, ini kan bisa menjadi munafik yang, bah, yang bahayanya. Maka hmm. oleh karena itu ketika malas eh, terjangkit diri kita, lawan Hmm. Ketika mungkin tadi aduh asar nih, entar ah, setengah enam juga masih asar. Hmm. Gitu. Kan setan selalu membisikkan. Hmm subuh masih pagi. Mm -hmm. Orang kamarnya dimatikan lampunya yang pagi gelap. Mm -hmm. ya. Jadi uh, itu dia akan goda terus ketika kemalasan ketika kita mau ibadah. Atau orang yang malas itu kamu salah ketika gerak juga takbir Allah lemes. Entah itu pengaruh gajian apa apa saya nggak tahu. <laughs> Tapi yang jelas itu mahal sama Allah. Tapi kalau semua Allahu Akbar kan gitu mas hmm. Nah, ini memang juga adalah uh, kalau kita Quran yeah. ternyata orang munafik uh, artinya memang harus awas juga ketika seorang uh, sholat bisa juga terjangkit munafik. Hmm. Ya, indikatornya adalah tadi uh, kusala, malas Nah, ketika malas berada pada ada pada diri kita terjangkit buru-buru kita lawan itu dengan kesubuhan ketika kita beribadah pada Allah. Malas itu kan ada aktivitas saat yang tadi diarahkan pertanyaan beliau itu lebih kepada sedikit berpikir nih orang ini. Nah, hmm. apakah memang kategorinya itu juga masuk ke dalam malas tadi saat? Iya, orang yang malas kan malas mikir. Oh gitu. Ya. <laughs> Baik, kemudian Ibu uh, Syahidah tadi yang terakhir tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang kita cintai itu meninggal dunia nih menuju kampung abadinya tuh. Maka ketika Abu Salamah eh, mendengar ayat eh, bahwa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mhm. maka eh, Abu Salamah mengatakan bahwa ada doa yang diajarkan Nabi, mhm. Allahumma jurni fi musibati wa khlub li khairu minha. itu? Jadi ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja, maka dilanjutkan dengan doa ini. Hmm. Barang siapa yang baca doa ini maka akan dikabulkan. Hmm ketika Ummu Salama menghafal doa ini, kemudian gak lama kemudian Abu Salama meninggal. Ya. Kemudian Ummu Salama melantunkan doa ini. Allahumma junni fi musibati ya Allah balas berikan ganjaran pahala pada musibah ini. Ya. wa khufli khairu minha, ganti yang lebih baik. Hmm. Lama menunggu dari doa itu ternyata dikabulkan. Rasulullah melamar Ummu Salamah. Hmm. Siapa yang lebih baik dari Nabi? Jadi uh, cuma buat ibu-ibu kalau suaminya baru pilak-pilak doang, perlu <laughs> jangan Allahumma jurni fi musibati. Kalau gitu. perlu Baik Ustaz, di dua menit yang terakhir Ustaz uh, Mungkin diberikan sebuah kesimpulan kepada kita semua Dan tadi titipan pertanyaan saya Bekal apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mencapai kehidupan Atau ke kampung yang abadi kita yang terbaik tentunya Ustaz Silakan. Yang harus kita sadari bahwa kita akan pulang ya. Maka kata Nabi Al-Qais orang yang cerdik itu, jenius itu Mandana nafsahu yang mampu mandu nafsunya wa amila lima ba'dal maut. Beramal sebelum mati, sadar bahwa dia akan pulang, menyiapkan amal sebelum mati. Inilah yang harus kita lakukan sebab kehidupan setelah kita mati pun masih panjang. Sumain uh, eh, sumainakum yaumal qiyamati asun. Setelah mati kita akan masuki babak baru yaitu hari kiamat dan hari berbangkit. Setelah itu akan kemana? Kita akan digiring kepada yaumul hasar, akan dikumpulkan. Setelah itu kemana? Kita akan digiring kepada yaumul hisab dihisap, akan dibuka segala amal baik atau buruk kita. Setelah itu ditimbang di mizan, baru kita ditentukan farikun fil jannah wa farikun fisair. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Mhm. Jadi jalan kita masih panjang. Mhm. Maka oleh karena itu jangan berhenti. Mhm. Ah, berhenti kita berjuang dan beribadah kalau kita sudah masuk liang kubur. Iya, berhentinya ketika di situ. Kemudian di sisi lain Ustaz tadi uh, mencermati apa paparan-paparan yang pertama itu bahwa uh, kita kan banyak yang berasumsi bahwa uh, uh, ketika kita masih muda cenderung untuk mengabaikan ah kita masih lama kok rata-rata orang uh, umat Nabi Muhammad itu 60 atau 70 tahun. Jadi agak santai padahal kita menyaksikan almarhum Haji Masaid tidak terlalu tua usianya. Bahkan di sekitar kita juga ada yang anak kecil sudah meninggal, ada bayi sudah Tapi kita tidak sadar nih bahwa kita akan diintai maut setiap saat. Jadi lupa beramal. Bagaimana menyikapi persoalan ini Ustaz? Disinilah satu rahasia Allah. Jadi kalau ada bocoran mungkin mm -hmm. yang kumpul pagi ini yeah. di TPRI ya nggak lama lagi <laughs> pasti siap-siap mm. cuma persoalannya nggak ada bocoran mm. maka oleh karena itu kita selalu menyiapkan karena yang tua apakah lebih duluan Gak belum duluan. tentu ya. yang muda wah masih lama ah itulah yang setan lagi membisik-bisikan -hmm. nanti aja tobat 60 tahun ke atas <laughs> maka yang kita sayangkan ya. yang ke masjid Pak Haji rata-rata yang sudah 60 tahun ke atas -hmm ya yang masih muda karena merasa masih lama maka sholat mas ke sholat berjamaah rata-rata atau kedatang ke majelis salim ibu-ibu yang sudah tahu bahwa udah bau-bau tanah dikit ya yang masih muda merasa masih lama nah, itulah uh, tadi yang memang bisikan-bisikan setan Baik. yang akhirnya tidak menyadarkan bahwa kapan setiap Baik. saat segar kata orang pagi ini Baik. boleh jadi besok pagi ada bendera kuning di rumah kita kan Baik, gitu. Sayang sekali saat kita harus dibatasi waktu. Saya ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana agar kita bisa mencapai kampung abadi yang seutuhnya yang kita dambakan semua. Namun kita harus sudahi Ustaz. Saya berterima kasih Ustaz berbagi ilmu pagi ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa lanjutkan diskusi ini. Ibu-ibu dari Majelis Talim Al Muin dari Jatoringin juga terima kasih telah hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita mungkin dapat ilmu lagi pada kesempatan pagi hari ini. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sementara saja dan nanti kita akan kembali ke kamu halaman yang jauh lebih abadi. Siapkanlah bekal sebaik mungkin untuk menuju ke kampung halaman itu. Karena bekal itu hanya bisa dilakukan saat kita di dunia ini. Sehingga bekal nanti untuk kita ke akhirat telah kita bisa raih sebanyak-banyak dan kita menemukan kehidupan akhirat yang luar biasa dan harapan kita semua yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diskusi yang singkat ini memberikan wacana, memberikan wawasan dan memberikan manfaat kepada kita semua. Kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi